Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur ah, ah, Kek, sesungguhnya lah kedatangan saya kemari untuk membebaskan tawanan mereka. Siapakah itu Kayan? Ah, Saka Palwaguna. Saka Palwaguna. Mahawira itu telah ditundukkannya. Dan ah, bukankah ah, dia adalah ayahmu sendiri, Kayan? Saya saya harus membebaskannya, Kek. Uh, uh, baiklah. Aku akan mencoba mengirimkan mata-mata ke dalam kelompok sana untuk membuktikan kata-katamu itu. Apakah betul Ki Alap Kaduk Gampit ada di sana? Juga melihat apakah Raden Sakapalwaguna ada bersama mereka. Mari, ikutlah aku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia cari musuh orang yang sakit flu hidung pilek lah rokok bu badan meriang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-19 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ashari sebagai Kibindo, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Ana Sambayon sebagai Lastri, Eli Panca sebagai Diahwari, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Iwan sebagai Kilangkat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala bersama dengan kakek tua pemilik pedati tiba di tempat pertemuan kelompok tongkat merah di pinggir kota Rupada. Kehadiran Kilangkat yang pernah ditolongnya di dalam gua di lamping curang berhasil menyelesaikan keributannya dengan Kijamur Wesi yang semula akan merampas beras yang dibawa oleh kakek tua pemilik pedati. Tetapi setelah beberapa puluh tombak meninggalkan tempat itu, Kayan meninggalkan kakek tua tersebut dan kembali ke tempat berkumpul pengemis tongkat merah. Aku akan menyelidiki tempat itu. Aku yakin laki-laki itu ada di sana. Sulap Kadu Gampit yang baru tiba di pinggiran kota Rupada bersama dengan Prabu Sora serta Lastri dan murid-muridnya segera mencari pengikutnya. Pindo, apakah engkau tahu tentang maksud dan tujuanku menguasai tongkat merah? mengangkat kesejahteraan tongkat merah dan menggalang kekuatan yang lebih besar dari saat ini. Bagus. Lalu bagaimanakah caranya menggalang kekuatan untuk menjadi lebih besar dari yang ada ini? Saling bertempurkah? Mengadu kekuatan seluruh anggotamu dan juga yang berpihak pada parang pungkur? Hmm, uh, tidak, bukan begitu Tuan gambit Nah, jika memang demikian, engkau harus dapat menahan dirimu untuk tujuan kita yang jauh lebih besar. Jangan membuat keributan yang dapat menjatuhkan banyak korban. Aku membutuhkan segala tenaga yang ada, dan aku akan berupaya untuk menundukkan mereka jika mungkin tanpa kekerasan. Kau harus dapat menguasai yang lainnya, para pimpinan cabang perguruan. Hmm, akan saya lakukan, Tuan. Nah, Kau boleh keluar sekarang. Sampaikan perintahku itu pada para pimpinan cabang yang telah berpihak pada kita. Ingat, jangan mengambil tindakan yang dapat membuat keributan yang akan menjatuhkan banyak korban. Hmm, ya, aku permisi Tuan Gambit. Tunggu. Kau boleh berkeliling dengan ditemani murid-muridku. Wari, ajak beberapa orang kawanmu. Temani Kibindo dan yang lainnya boleh beristirahat sambil tetap mengawasi tawanan kita. Baik, Mbak Yu. Hmm. Kau benar-benar hebat, Gambit. Untuk mendapatkan keberhasilan, kau rela menahan diri, menahan sikap dan emosi. Sikap berpura-pura seperti itu tidak dapat aku lakukan. Tetapi ini adalah sebuah siasat, Nyai. Perjuangan besar ini mempunyai sasaran keberhasilan. Karena itu, kami semua harus mencari daya dan upaya untuk itu. Dan yang baru Nyai saksikan adalah sebagian dari siasat menuju keberhasilan kita. Bukankah demikian, Kakang Sora? Ya, ya, Adi Gampit benar, Nyai. Jika Nyai dapat menahan diri, segala-galanya akan menjadi milik Nyai. Hmm. Sebentar lagi hari menjadi terang. Kita hanya berbicara saja semalam-malaman. Aku kira sebaiknya kita beristirahat. Kita harus mempergunakan sedikit sisa kegelapan ini karena besok kita mungkin akan membutuhkan tenaga kita untuk menghadapi lawan yang cukup tangguh. Ya, beristirahatlah kalian. Hm, aku juga ingin beristirahat. Lastri memejamkan matanya sambil duduk bersila, sedangkan Prabu Sora dan Alap Kadu Gambit perlahan-lahan menggeser tubuhnya dan meninggalkan tenda kecil itu. Oh, gila, gila. Aku benar-benar tidak tahan melihat sikapnya di tempat ini. Seharusnya tempat ini merupakan milik kita, Kakang. Kitalah yang merupakan penentu utama. Tetapi kehadiran siluman itu benar-benar membatasi gerakku. Ya, yeah. oh. kau benar. Aku pun tidak dapat bekerja sama dengan wanita sombong seperti itu yang meremehkan kita kaum laki-laki. Tetapi kau tidak perlu khawatir, adik kadu gampit. Kita dapat memberinya hajaran. Aku akan mencari cara untuk menumbuk wanita itu dengan Prabu Purbaya. Oh, Prabu Purbaya? Ya, manusia yang memiliki kekuatan agung itu akan menjadi karang yang akan menumbuk hancur siluman itu. Oh, tetapi bagaimanakah kau akan melakukannya, Kakang Sora? Saat ini aku memang belum menemukan cara yang tepat untuk menumbuk wanita sombong itu dengan Prabu Purbaya. Tetapi percayalah, dia akan musnah dan kita akan dapat melanjutkan rencana kita bersama dan kita akan dapat melanjutkan rencana kita bersama dengan Prabu Gandung Wesi. Lekaslah pikirkan hal itu, Kakang Sora. Aku sudah muak menghamba pada wanita siluman yang sombong itu. Lihat itu. Hari akan menjadi terang. Sebaiknya kita merebahkan tubuh kita beberapa saat. Aku lelah sekali, Adi Kampit. Oh, ah, marilah, Kakang. Di bawah pohon itu cukup nikmat rasanya. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. <laughs> oh, bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya. Yeah. Kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Farma. Sora dan Alap Kadu Gamping kemudian melepaskan kepenatannya di bawah pohon besar. Dan sesaat saja mereka telah tertidur lelap. Sementara itu, Kayan yang kembali lagi ke padang rumput di keremangan cahaya pagi merunduk-runduk mendekati kelompok besar pengemis tongkat merah. dengan kelompok tongkat merah. Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Aku melihat ada kelompok lain yang mendirikan tenda di sebelah barat sana. Iya, ada kelompok lain yang nampak terpisah kurang lebih 30 tombak. aku akan mendekati lagi ke sana. Kau masih berada di sini, Kayan. Uh, kakek? Ah, apakah aku dapat menolongmu? Apa sebenarnya yang tengah engkau cari, bocah? Uh, aku melihat adanya serombongan wanita di sekitar tempat ini. Beberapa saat yang lalu, yang mendekati kakek beberapa saat setelah saya meninggalkan tempat ini tadi. Ah, kau mengenal mereka. Siapakah mereka itu, Kayan? Kami dari Tongkat Merah pun tengah bertanya-tanya. Mereka saat ini tengah berkumpul di kelompok para pembangkang. Ah, jadi, kelompok besar di sebelah sana adalah... Iya, mereka juga adalah kelompok Tongkat Merah. Tetapi kami telah berselisih paham. Mereka lebih condong pada kepimpinan Alap Kadu Gampit yang telah memenjarakan kami di gua itu. Juga merampas tongkat perguruan. Dan sesungguhnya tongkat itulah yang telah menjadi masalah pada kami. Tongkat itu merupakan bukti kepemimpinan. Siapa pemegang tongkat itu adalah pimpinan kami yang sesungguhnya. Itu adalah pernyataan yang telah kami buat sendiri. Dan kini tongkat itu telah dirampas oleh Ki Alap Gampit. Ah, celaka. Ah, memang itulah celakanya, Kayan. Ah, lalu, di manakah kakek Pungkur yang bersama kakek di gua itu? Mengapa dia tidak segera merampas tongkat pusaka itu? Alap Gampit saat ini pasti berada di tempat itu di kelompok sana. Ah, Bagaimana kau bisa tahu itu, Kayan? Saya yakin, Kek. Karena saya tahu kakek Kadu Gampit sejak kemarin bersama-sama dengan Bibi Lastri yang memimpin kelompok wanita-wanita tadi itu. Uh, siapakah Bibi Lastri yang kau maksudkan itu, Kayan? Ia adalah siluman ular yang sangat jahat. Ah. Alap Kadu Gampit temannya yang sangat sakti pun tidak dapat mengalahkannya. Dan Kini pastilah mereka berdua berada di bawah pengaruh Bibi Lastri. Oh, kau bicara apa, Kayan? Ada orang yang mampu mengalahkan alap kadu gampit. Saya menyaksikannya sendiri, Keh. Bahkan seorang lainnya, teman dari alap kadu gampit yang jauh lebih hebat, juga dikalahkan oleh Bibi Lastri. Oh, apakah aku dapat mempercayai kata-kata bocah ini? Huh. Ah, Bagaimana mungkin ada orang yang sehebat itu yang mampu mengalahkan alap kadu gampit yang sakti? Bahkan menurutnya ditemani oleh temannya yang jauh lebih hebat. Ah, kek, sesungguhnya lah kedatangan saya kemari untuk membebaskan tawanan mereka. Ah, siapakah itu kalian? Ah, Saka Palwaguna. Saka Palwaguna. Mahawira itu telah ditentukannya. Dan ah, bukankah ah, dia adalah ayahmu sendiri, Kayan? Saya saya harus membebaskannya, Kek. Uh, uh, baiklah. Aku akan mencoba mengirimkan mata-mata ke dalam kelompok sana untuk membuktikan kata-katamu itu. Apakah betul Ki Alap Kaduk Gampit ada di sana? juga melihat apakah Raden Sakapalwaguna ada bersama mereka. Mari, ikutlah aku. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol Sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol Sirup. Prokol Sirup, produksi Kalbe Farma. Kilangkat mengajak Kayan memasuki kelompok tongkat merah yang berpihak kepada Kiparang Pungkur. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Kilangkat kemudian memerintahkan beberapa orang petugas sandinya untuk mencari cara menyelidiki kelompok yang dipimpin oleh Ki Jamurwesi dan Kibindo. Beberapa saat kemudian, Mengapa engkau masih juga bertanya? Apakah kau tidak melihat apa yang aku bawa ini? Makanan pagi untuk sarapan kalian semua. Tinggalkan pedati itu. Dan kalian boleh kembali. Nanti akan ada orang yang mengembalikannya ke kelompokmu. Eh, apa pula ini? Siapakah engkau ini, Nona? Aku rasanya tidak pernah mendengar adanya wanita seperti dirimu di cabang manapun. Hei, berhenti! Apakah engkau ingin mencari mati? Eh, kurang ajar. Aku datang hendak memberi makanan padamu. Mengapa engkau jadi demikian kasarnya? Iya, wanita itu benar. Sebaiknya kau letakkan saja pedati itu di sana dan tinggalkan segera kelompok kami ini. Aneh sekali sikapmu, Ki. Kemarin aku mengantarkan makanan pagi, siang, dan juga malam. Tidak ada perlakuan seperti ini. Apakah kalian akan memperuncing pertikaian kita? Kami tidak akan melakukannya. Kami masih akan menahan diri sebagaimana persetujuan kemarin. Sampai Tuan Kadu Gampit tiba. Tinggalkanlah pedati itu. Pengemis yang menarik pedati itu, yang sesungguhnya adalah petugas sandi yang dikirim Kilangkat, tak bisa memasuki kelompok Kibindo dan Kijamurwesi. Karena itu, ia segera saja kembali menghadap Kilangkat melaporkan kegagalannya. Oh, setan, jika demikian, pastilah benar dugaanmu itu, Kayan. Kita harus melaporkan perihal ini pada Ki Guru Pungkur. Ah, Kayan, kau pergilah sekarang juga ke kota Rupada. Tunggu dulu, Kek. Saya khawatir. Sekarang semuanya sudah terlambat. Lihatlah itu, di sana, Kek. Itu, di sana. Juga di sana. Wanita-wanita itu saat ini tengah menutup jalan bagi kelompok kita. Oh, setan. Jika begitu, kalian semua tunggulah di sini. Aku akan ke kota Rupada. Aku akan menembus kepungan wanita-wanita itu. Tapi, Kek, mereka sangat berbahaya. Ah, aku tidak gentar, Kayan. Kalian tunggulah. Hup! Langkat yang merupakan salah seorang pembantu Kiparang Pungkur melesat cepat menuju kota Rupada. Tetapi kakek tua yang cukup disegani di kalangan perguruan tongkat merah itu dikejutkan oleh bentakan keras yang dibarengi dengan datangnya angin serangan. Hei, kembali! Menyingkirlah wanita liar. Biarkan aku lewat. Biar jangan harus kembali. Kau tidak boleh meninggalkan padang rumput ini. Kau oh, benar-benar kelas kepala. Kembalilah. Kau beruntung kakek tua. Hari ini aku mendapat perintah untuk tidak membunuh. Kembalilah. Dan jangan memaksa aku untuk melanggarnya. Tidak ada gunanya aku memaksakan diri. Uh, bocah itu benar. Agaknya kelompok wanita ini eh, sangatlah hebat. Hmm. Bagus, Wari. Kau ikutlah aku. Biarkan temanmu menjaganya seorang diri. Kita akan diajak Tuan Alap Kadu Gampit untuk berburu pengemis tua. Ayo, ikuti kami. Oh, itukah pimpinan wanita liar itu? Oh, dan siapakah dua kakek yang bersamanya? Pastilah salah satu adalah Alap Kadu Gampit. Tetapi mengapa kali ini tidak mengenakan topengnya? Dadaku sakit sekali. Aku aku harus segera kembali ke dalam kelompok wanita liar lainnya yang merupakan teman lawanku masih saja memperhatikan aku. Aku yakin Kepandaiannya pun tidak berbeda dengan lawanku tadi. Aku aku harus kembali. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu, dua, tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa Ya, kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Dilangkat kemudian kembali ke dalam kelompoknya dengan tertatih-tatih. Kayan Manggala baru mendekatinya setelah kakek tua itu masuk ke dalam kerumunan murid-muridnya. Hal tersebut dilakukannya agar tidak tersentuh oleh pandangan seorang pun murid dari Lastri yang telah mengenalnya selama 13 tahun. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.